Apa hukum berhaji dengan uang pinjaman bank? Kalau berbunga riba, kalau tak berbunga tak riba. Pak Haji pinjamlah bapak kan dah bolak-balik pergi haji ya aku mau berangkat haji bulan depan pinjamlah uang bapak 30 juta boleh tak berangkat dengan uang pinjaman atau mau berkurban pinjamlah duit 2 juta setengah aku mau berkurban maka boleh meminjam untuk ibadah kalau hutangnya dua jenis pertama yurja ada uhu ada yang diharapkan membayarnya ini ruko saya insya Allah laku 100 juta insya Allah setahun ini akan ada yang membeli tolong tolong pinjam boleh yang tak boleh itu mana pak pinjam duit pak saya mau pergi apa yang kau bayar kuserahkan pada Allah subhanahu banyak orang menyalah akal sekarang